يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بذرا يا حجرة ضمت جمال حويت كريما سيدا كاملا غراما غرام العمر مني محمد وانقضى ولم تسمع قلي الأيام أن أنظر الهجر ضل العمر مني يا, يا, يا حبيبي الحجرة مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثر يا يا عيني ورب السماء عطاء حوضا وكسرا يا إمام الرسل يا سندي حبيبي يا حبيبي طاحين حين قال أحبب يا عيني أحبب ما الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامه الذي أهوى دعاني وأبدى لي من البشرى علامة صلاة الله على طه اليماني صلاة الله عليك أين يا بالدموع لتشوقي برسول الله وأنبتنا إليك صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعب فرأى أعرابيا يطوف بها ويقول يا كريم فقال النبي صلوا عليه النبي فقال النبي وراه يا فانتقل الأعرابي إلى الحجر الأسود فقال يا كريم فقال النبي فقال الحبيب وراه يا يا كريم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فالتفت الأعرابي إلى النبي وقال له أتنزع بي يا أخا العرى والله لولا صباحة وجهك وبهاء طلعتك لشكوتك إلى حبيبي محمد اللهم صل وسلم عليه فقال له النبي صلوا عليه صلوا عليه فقال له النبي أولا تعرف نبيك يا أخ العرب قال والله آمنت به ولم أراه ودخلت مكة ولم ألقاه قال له النبي أنا نبي يا أخ العرب فالتقى الأعرابي على يد النبي يقبلها ويقول فداك أبي وأمي يا يا حبيب الله فنزل جبريل الأمين على النبي وقال له يا حبيب الله الله يقرئك السلام ويقول لك قل لهذا الأغراب أيظن إن قال يا كريم أننا لا نحاسب فقال الأغراب والله يا نور العين يا جد الحسنين لو حاسبني ربي لأحاسبنه قال له النبي وكيف تحاسب ربك يا أخ العرب قال لئن حاسبني على ذنبي حاسبته على مغفرتي وإن حاسبني على تقصيري حاسبته على جوده وكرمه الله الله الله يا ولا نحاسبه هو الكريم هو الرحيم هو العظيم يا حبيب يا حبيبي يا حبيب جالك فاش وضوء وضوء قد بدا بالإيمان غلا يا حبيبي يا حبيبي البحر صلي تكرما فسر السرور إلى الفؤاد وخيما جاد سليما بالوصال تكرما سرى السرور إلى الفؤاد وخيما صلوا على من بواصل فيه نيلت المغنما الصبح بدا من طلعته والليل دجا بوفرته الصبح بدا من طلعته والليل God that الله الله الله الله يا الله صبح بدا طلعتي والليل دجا بوفرته الصبح بدا طلعتي والليل دجا بوفرته الله Allah الصبح بدا طلعتي والليل دجا من الصبح بدا طلعتي والليل دجا من الله Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah رب فاجعلنا من الأخيار Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله ومن الليل فتهجد به نافلة لك

قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني وأخرجني مخرج صدق واجعلني 王国。 سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني وتراتي عن يجي رات العالمين يا أهل الجنة Salamun alaik Ya Rabbi

رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان وأنا راجي عن فدي جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم Oh. Ya Rabbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Mausufun bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqsin wa huwa jami'ul kamal ghaniyun amman sibah. Wassalatu wassalamu ala asayyid al-kamil bil fadail الذي خصصته في الآزال بصاحب جميع صفات الكمالية المنفرد في خلقه وخلوقه بأشرف الخصوصية الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وجعلته واسطة الأذمى لأهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس عدد ما وسعه علم الله أما بعد حضرة المحترم para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib yang saya hormati, bapak-bapak dari perwakilan instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu saya banggakan, dan yang saya banggakan, saya hormati Bapak Rektor, Dekan, para dosen, Fakultas IAIN Wali Songo. Dan saya hormati Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota atau yang mewakilinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan yang saya banggakan adik-adikku <clears throat> mahasiswa-mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri di Semarang ini yang terkenal dengan Wali Songonya apa sih sebenarnya pengertian maulud itu tadi apakah maulud itu suatu kelebihan atau berlebihan Maulud adalah satu yang wajib bagi sunatillah karena kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan atau sama seperti kelahiran kita. Kalau kelahiran kita disuruh beriman, Tapi kalau kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Wajib karena untuk diangkat menjadi rasul dan nabi. Itu perbedaannya. dan maulud sebelum baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan nama beliau sudah terkenal dari semenjak Nabi Allah Adam alaihissalam dan kitab-kitab yang diturunkan para kepada para rasul terdahulu khususnya di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil. Di dalam kitab-kitab tersebut menerangkan akan adanya nabi akhir zaman Tapi ketika di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, Quran diturunkan tanpa sebab maulud Quran tidak turun. Tanpa sebab maulud tidak ada rojabiah. Tanpa sebab maulud tidak ada nuzulul Quran karena adanya nuzulil Quran, rojabiyah, hijrah dan sebagainya terangkum terana terangkatnya baginda Nabi SAW menjadi Rasulullah dan menjadi nabinya. Umat khusus baginda Nabi SAW jelas tidak menjumpai Nabi Allah Musa, tidak menjumpai Nabi Allah Isa, dan para nabi-nabi terdahulu. Maka beberapa ambia, asma-asma para ambia terdahulu dikenalkan di dalam Al-Quran sampai menjadi bagian-bagian surat-surat dalam Al-Quran. Tidak cukup itu saja, bahkan nama wali, nama, nama seorang waliyah juga ada di dalam Al-Quran dijadikan nama surah, suratul kahfi diantaranya. Itu bukan surat nabi, Ashabul Kahfi adalah minal salihin, laisa minal ambiya Ada lagi wali perempuan. Ibunya juga seorang waliyah yang namanya Hanna Hanna punya anak Maryam. Sampai dulu ada kalau orang kelahiran sulit untuk tawasul Hannat waladat Maryam wariyam Maryam maladat Isa ukhruj ayuhal Hulam biidni malikil alam itu diantaranya umat Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjumpai para beliau diriwayatkan hidupnya para beliau dari mulai awal kelahiran Nabi Allah Musa ketika itu Fir'aun sudah mendapat isyarat dari Allah Subhanahu wa taala akan nabi, akan adanya nabi yang lahir dan akan meruntuhkan kekuasaan Fir'aun itu sendiri. Sehingga Fir'aun itu bertanya kepada para pendetanya pada waktu itu, ini Quran. Kalau kita lihat Fir'aunnya bukan orang yang beriman yang cerita yang ngimpi juga bukan manusia yang beriman tapi Quran menceritakan tidak percaya ini Quran tapi kalau kita melihat itu Fir'aun pilih mana lah ini Kenyataannya apa yang diramalkan oleh para pendeta pada waktu itu di zaman Fir'aun bukti dengan lahirnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan yang paling istimewa lagi ketika Fir'aun itu ketakutan sampai memutuskan barang siapa yang lahir anak lelaki potong. Seorang bayi yang dilahirkan diselamatkan, dikasih peti, dihanyutkan di sungai Nil. Ajib subhanallah justru terbawa oleh arus ini mampirnya di tempat istananya orang yang paling takut kelahiran manusia itu. Nabi Allah Musa alaihissalam. Sehingga besar di sana Dibelihara oleh siapa? Seorang waliyah namanya Sayyidah Asiyah, Zawjatul Fir'aun. Sehingga dewasa. Ini namanya Maulud Musa. Quran apa bukan? Quran apa bukan? Quran. Pertanyaannya, apa Nabi kita lebih mulia Nabi Musa? Apa Nabi Musa lebih mulia Nabi kita? Karena Nabi Musa termaktub mauludnya dalam Quran. Jawab. Itu saja. Tidak cukup itu. Kelahiran Nabi Allah Yahya. Ibunya sudah menafas kalau zaman sekarang mungkin. Diperintah oleh Allah Ta'ala dengan sebab munajatnya Nabi Allah Zakaria tidak boleh berbicara tiga hari. Puasa. Setelah tiga hari ternyata hamil. Lahirlah seorang laki diberi nama Yahya oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberi nama langsung. Maulud Nabi Yah Yahya. Quran bukan? Apakah Nabi Yahya lebih mulia daripada Rasulullah SAW? Karena Rasulullah mauludnya tidak ada di dalam Al-Quran. Jawab. Nabi Allah Isa. Siti Maryam di Mikhrab sudah keluar karomahnya. Dapat rezeki dari Allah selalu ada dalam mihrabnya sampai Nabi Allah Zakaria bertanya dari mana ini Maidah ini dijawab oleh Sayyidah Maryam Maidatan minas sama cerita yang singkat saja sampai Siti Maryam yang suci perawan didatangi oleh malaikat Jibril membawa ruh Beliau menjawab, aku ini masih perawan. Dan belum pernah diberkauli seorang laki satu pun Masa mungkin kita bisa hamil? Jawabnya Malaikat Jibril apa? Ida aradesyana yakula lahukun. Diterimalah. Seorang waliyah sudah siap untuk menanggung resiko yang luar biasa. Apa kata publik yang belum pernah menikah tapi hamil? Luar biasa. Tapi ya tidak heran Allah Ta'ala bikin Nabi Allah Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Siti Hawa dari seorang laki sulupnya. Dan menciptakan Nabi Allah Isa tanpa bapak. Bagi Allah Ta'ala tidak ada satu yang sulit. Dan Allah Ta'ala tidak mempunyai ketaklukan. Harus semuanya pakai sabab? Tidak. Khalaqas sabab wa ma ta'alluq bila bil asbab. Allah Ta'ala menciptakan sebab tapi Allah Ta'ala tidak terikat oleh sebab. Allah Ta'ala menciptakan surga tanpa desain. Indah begitu hebatnya. Allah Ta'ala menciptakan langit tanpa tiang. Itu tidak satu hal yang sulit bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. sampai lahirnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Maulud Nabi Isa. Hal Isa afdal min Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawab. Ini Quran semuanya. Siapa yang mengatakan maulud tidak ada dalam Al-Quran? Itu diceritakan di dalam Al-Quran karena nabi-nabi terdahulu. Zikrul Ambiya, umatnya Rasulullah dididik oleh Allah Ta'ala supaya kenal dengan ah, nabi-nabi sebelum bagi dan Nabi SAW. Satu pendidikan yang luar biasa karena di antara adanya para nabi, para rasul dari semula semenjak Nabi Allah Adam alaihissalam sampai bagi Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita wajib beriman keberadaan para beliau cukup hanya 25 yang kita wajib apal ketika baginda Nabi sallallahu taala alaihi wasallam turunnya wahyu di situ beberapa menerangkan adanya keberadaan para nabi-nabi terdahulu. Ini supaya kita tahu tarikh siapa beliau-beliau. Tepat kita gandengkan dengan subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil ada apa dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Kita banyak menceritakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil aqsa ya masjidil haram ila masjidil aqsa seterusnya. Hanya yang kita gapai sholatnya. Memang itu yang pokok di dalam Isra wal Mi'raj. Tapi ada kaya ilmu pengetahuan yang sebetulnya di dalam ayat ini merangkum kebesaran. Menciptakan kebesaran Allah SWT dalam kalimat Subhana Maha Suci Allah. Kalau sudah Allah Ta'ala bersabda, berfirman subhanah akal turun tur, taruh dahulu iman yang ikut berbicara bukan akal yang berbicara banyak hal-hal yang tidak masuk akal terutama dalam saya sendiri ada orang umur 60 tahun potong masa akil balik 15 tahun. Mulai dihitung umur 16 tahun sampai 60. Berarti yang dihitung berapa? Yang dihitung berapa? 45. Per waktu kita sholat 5 menit. Itu sudah ngetop. Sudah ngetop bisa sholat 5 menit. Husuk benar-benar. Wah top. 5 kali 5 berarti 25 menit satu hari. 24 jam hanya 25 menit dipotong untuk menghadap kepada Allah 25 menit kali satu bulan berapa 70 750 menit 25 kali 30 artinya jadi 250 menit kali 3 750 menit dibagi 60 12 jam jadi sholat kita yang satu, maha, satu hari, satu malam diringkas oleh hitungan waktu 12 jam. Tidak ada saya kira. Alias setengah hari. Jadi kalau satu tahun, setengah kali 12, berapa? 6. Sholat kita yang satu tahun itu cuma enam hari kalau diringkes hitungan waktu. Nahnu nusalli fi kulli yawm wa laylah khamsa al-awqat. Likulli waktin khamsa daqiqah. Fi khamsa, khamsa wa ishrina minit. Eh? loh ini tamu dari Turki tapi saya beliau mungkin bahasa Indonesia sudah pinter ya kira saya yakin kok dari Turki mungkin beliau ya iya dari Turki ya. itulah diantaranya saya punya guru torekoh dari kota beliau dari daerah beliau Syed Sulaiman Sudi dan Syed Sulaiman Al-Qarimi itu mursyid tarekah Naqsyabandi Khalidiyah jadi yang satu tahun enam hari kali 45 berapa hanya 270 hari umur 60 tahun sholat kita hitungan waktu cuma 700 eh 270 hari mintanya surga kira-kira adil atau tidak itu Adil atau tidak? Kira-kiranya kalau kita tanya lagi, kita mempunyai modal 1 million, 1 juta. Tapi minta keuntungan 1 triliun. Masuk akal tidak? Nah sama, sholat kita 270 hari, tapi mintanya surga kholidina fiha abada. Itu satu contoh. Mana ini yang masuk akal? Yang paling enak akalnya masuk agama. Masuk beriman. Jadi akalnya ikut beriman. Nanti masuk akal semuanya. Kalau akalnya dipisahkan dengan iman, tidak bakal masuk akal. Jadi Akalnya suruh beriman dulu. uthulu fisil mikafah sampai akal-akalnya supaya beriman bukan hatinya saja. Itu satu contoh. Jadi subhana maha suci Allah yang telah memperjalankan abdihi. Siapa abdihi? Ini mujmal pangkat Rasulullah semua diringkes oleh Allah Ta'ala dalam kalimah abdi. Orang yang sempurna dalam makomatil ubudiyahnya. Orang yang sempurna dalam makomatil basyariahnya. Tidak cukup makomatil ibadah saja. Basyariahnya pun sulit untuk kita pahami. Karena apa? Tingginya Rasulullah Rab al-Qamah. Sedang dijejeri dengan orang yang tingginya umpamanya orang Hijaz itu dua meter lebih tetap tinggi Rasulullah satu tampel satu kilangin tapi Rasulullah berjalan dengan orang yang kaprahnya umumnya pendek 165 170 jejeran berjalan dengan orang tersebut Rasulullah tetap du Rasulullah satu tampil lu ini hebatnya tinggi yang 2 meter tetap kaca e podo karo sing cendek yo ya tetap kaca e podo apa awa iso mulur akal kita kemana gampang jawabnya Allah Ta'ala sing resake orang no sing ruwet Memang Allah Ta'ala menjadikan dan Nabi ya demikian. Dan Rasulullah tulangnya tidak mempunyai tulang centong di belakang rata Rasulullah. Tulangnya satu, tidak mempunyai dua tulang kering, tulang basah. Itu diantaranya. Luar biasa. Dan kalau berjalan kelihatannya santai, tidak satu sahabat pun bisa melebihi kecepatan jalannya Rasulullah padahal santai. Itu diantaranya. Pandangan Rasulullah satu menit itu bisa melihat yang begitu luas dan pendengarannya sama. Memang Allah Ta'ala menciptakan demikian. Percaya tidak kuasa Allah kalau menciptakan nama Rasulullah demikian? Lah ya wis rasa berlebihan kan kok titik-titik Rasulullah jangan berlebihan ya berlebihan ini dia aku tak takon nih ndi aku tulung tuduh no berlebihan ke Rasulullah ini ndi uang bapak eh terkadang orang ya punya tapi ning masjid sregep ning masjid bisa bersih masjidnya kolah yang kosong dipenuhi habis dia sholat dia terus mencari nafkah untuk anak istrinya begitu waktu duhur datang beliau sudah datang lagi sholat berjamaah setidak-tidaknya kalau ada orang bertemu dengan anaknya anaknya sopokon kon fulan bin fulan ya Allah Aku pingin kaya bapakmu, ben bapakmu radui, tapi luar biasa. Perhatiannya terhadap masjid begini, sama teman tidak sombong, tidak pernah mengatain orang demikian, demikian, demikian. Masya Allah ahlaknya bapakmu. Setelah bahmu meninggal sepi masalah ini, jadi kurang yang menjadi perhatiannya. Kira-kiranya yang jadi anak bangga tidak? Mendengar bapaknya dipuji itu kira-kiranya bangga tidak? Bangga. Bagaimana kalau ada yang memuji tokoh-tokoh Indonesia? Bangga tidak selaku bangsa? Kalau ada yang memuji tokoh ulama kita, tokoh perjuangan kita yang hingga bisa menjadi negara kesatuan persatuan Republik Indo. Luar biasa, mestinya kita sebagai anak bangsa bangga karena itu. Ngono para kira-kira nih. Bagaimana kalau memuji Rasulullah SAW belum apa-apa kita dengan pujian Allah Subhanahu Wa Taala. Selaku umat mestinya bangga apabila nabi nabinya dibanggakan. Bangga apa ora? Luar nopo ngomong ke Kanjeng Nabi kok orang bangga, neo mati, nemu pirang perkara. Aneh ben ajaib. Ini secara logika aja, Pak. Saya berbicara. zaman zaman logika. Ya kan? zaman ini zaman logika itu terkadang mumet ning das ya nyuntike ora ning das ya bokoh sakit apa apa ini antibiotik ya tak suntik antibiotik pak yang mana yang luka sebelah sini oh rakyat ini sih disuntik bokong ini jadi sasaran sampai bokong itu yang bisa ngomong kok aku terus yang jadi sasaran wudhu oh, iya, setelah wudhu selesai eh jalan ini ikut berbicara sit kentut datang aja ke kamar mandi atau tempat duduk cuci tangannya selesai eh yang keluar angin sini yang dicuci muka Masuk akal? podok harus suntik ku mau sing mumet kene suntike kene. Nah, itu angele gitu. Nah, ini ada wong cerita kuminter itu berat. Wong kumin, kuminter. Wis imame was-was. Nah, Arab sholat tuh ya para adik-adikku nih, saudara-saudaraku. ngarep sholat tuh siwakian lepas di sini usolli ini sudah komat sak sof merente sof sof sof faknya jelas shotnya jelas sof sof Pak ngomong sing lempeng, sing lempeng. Belajar fasih. Usalli fardal maghribi. cepat. Ah, ah, ah, ah. Allah. Ora sidone. balik satu lagi usolli usolli far far fae ben jelas fardon fardon sampai tekan maghribi mana sampai tekan takbir Allah ora sidone sing makmum wis melu ikut ndak jadi lagi Eh yang di belakang satu nyeletuk. Lu lepas tiga kali gua tarik lu. Begitu aja nggak bisa, langsung Allah Akbar dong. Selesai. Si jini peng pitelu nih Usalli far farad. Allah ora dadi anu sat sat mundur sat sat gantian deh Ini udah capek kok. Ini. Ya, ya, ya, monggo, monggo. Lin lihat ya gue satu kali jadi, percaya enggak? Langsung aja. soft soft Muslim, Allahu Akbar. Oh, cepat. Allahu Akbar. Sudah takbir semuanya, imamnya belok. Bener enggak? Dia satu kali jadi. Makanya cocok rebutan dadi imam nek durung wayah dadi imam ngono. Nah, kembali tadi ya. Jadi dari Masjidil Haram ini luar biasa. Rasulullah memang sempurna dalam pandangannya. Maka ketika beliau Isra naik buruk, kecepatan buruk lebih daripada tiga kali suara lebih tinggi cepat sekali mabenal masjidil haram ilal masjidil aqsa ada apa di masjidil haram dan mengapa Rasulullah dibedah dulu karena dipersiapkan untuk mendapatkan ilmu Allah ulumil Quran sirullah rahasia-rahasia Al-Quran akan bertemu kepada Al-Khaliqul Akbar dalam Sidratil Muntaha bagi Allah Ta'ala menempatkan bukan Allah Ta'ala dalam sidratul muntaha bukan Allah Ta'ala dalam ares Allah Ta'ala wis butuh marang papan panggonan berarti lemah mustahil bagi Allah butuh papan panggon panggonan nah, itulah di Masjidil Haram ada peninggalan sejarah situs sejarah Ini luar biasa, ini pelajaran untuk kita. Mengapa dari Masjidil Haram? Ada peninggalan sejarah Nabi Allah Ibrahim. Sebelumnya Ka'bah itu sudah ada sebelum Nabi Allah Adam alaihissalam. Kena erosi zaman banjir Nabi Allah Nuh, akhirnya Nabi Allah Ibrahim mendapat tugas dari Allah untuk mencari fondamen itu tadi. Ketemu dan dibangun diperintah oleh Allah Ta'ala membangun Ka'bah dan bagaimana terjadinya sa'i dan bagaimana munculnya zam-zam itu sejarah itulah dan lingkungan sekitar Ka'bah dari semenjak Nabi Allah Ibrahim berapa ribu tahun itu berapa kaki ambia yang tawaf di sekitar Baitullahil Haram ini bang tawaf keuntungan Iku napa tilase poro ambiya, poro wali sadurunge Kanjeng Nabi dilahirake sampai setelah baginda Nabi dilahirkan, berapa tapak-tapak Nabi dahulu kita di situ. Itu diantaranya. Supaya apa? Kita tidak melupakan sejarah, bisa menjaga situsnya. Begitu pula yang di Masjidil Aqsa. Peninggalan Nabi Allah Sulaiman yang membangun Masjidil Aqsa dan para nabi-nabi sebelum Sulaiman maupun setelah Nabi Allah Sulaiman dijaga situs-situs sejarah. Nah, ketika waktu Rasulullah di Masjidil Aqsa menemukan saksi sejarah, situs sejarah, pelaku sejarah, itu hebatnya. Hingga para nabi makmum dengan Rasulullah di Baitul Muqaddas. Ini beratnya kita harus menjaga situ sejarah. Sebab kalau sudah bangsa ini umat ini kepaten sejarah dan tidak bisa membuktikan dan bisa menjaga situ-situ sejarah repot. Khususnya di Indonesia. Lama-lama Bali sembilan hilang. Syirik. Dilangi. Di dalam Quran juga ada Allah Ta'ala bersumpah dengan nama pohon. Watin wa zaitun. Wah ini takut nanti buah tin sama zaitun dimitoskan. Babat dilangi. Tapi yang paling berat ketika Allah Ta'ala berfirman, Wasyamsi wa duhaha, ini nyenggrok isrengenge piye. ya, Sebab takut dimitoskan nanti. Sebab Allah Ta'ala sumpah dengan atas nama mata matahari. Wal komari idha talaha. Aduh berat ini. Ini lori ini angel kabeh diberantas. <laughs> Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Kita harus menjaga situs-situs sejarah ini. Supaya apa? Kita tahu al-Islam di Indonesia umurnya lebih tua. Kita tahu peninggalan wali sembilan yang luar biasa. Bagaimana para beliau-beliau ini menciarkan al-Islam di Nusantara. SDM-SDM yang cukup kuat, yang ahli teknologi, yang ahli pertanian. Bukan sekadar kita terus dakwah pakai putih-putih. Terus kita dakwah tahu nih mukanya pucat, nyekelih tasbih kaya ning film kok tek tek-tekane adu kesakten kita terina bubuk terus dengan begitu dan begitu Padahal pelajaran Bali 9 ini sangat luar biasa. Bukan terus adu kesakten, adu jotos, silatnya bisa mencolot, bisa ngilang. Loh, itu kita tahu, tahunya hanya begitu. Ternina bubuk kan begitu dan begitu. Padahal beliau mempunyai manajemen luar biasa. Ahli kedokteran, ahli ek ekonom, dan ahli pertanian, dan lain sebagainya, lain sebagainya. Buktinya sampai sekarang masih bisa memberi makan orang yang hidup. Sebab. Ini ngampel itu loh. Delengok. Orang yang ziarah non-stop saya bicara orang dalam kuburan saja tidak pernah nyuworo tapi kok si iso dakwah yang datang baca Quran, tahlilan, mentauhidkan kepada Allah. Luar biasa. Lingkungannya Sunan nampel rame. Padahal di tengah kampung, toko-toko oh, dari busana muslim yang mahal sampai yang murah, kitab-kitab. Senajan sing anti ziarah di situ ikut andil dodol. Duitnya orang katut sirik itu. Loh itu. Luar biasa kan? Ah inilah. Kita tak pikir-pikir lah ya, Sebenarnya nampel jeruk kuburan si iso dakwah. Ngajak wong maca Quran. Lingkungan ekonomi kerakyatan maju, lingkungannya rejo. Lah pak ku apa urip ngetan ngalor ngidul kok kalah karo wong mati. Belum sunan-sunan yang lain. Ini satu contoh. ditarik ke bawah zaman tokoh-tokoh pejuang-pejuang kita pejuang bangsa nah semuanya situsnya hilang lama-lama bangsa ini anak-anak generasi yang akan datang dianggap itu merdekanya Indonesia itu merdeka hadiah bagaimana padahal merebut merah putih ini bernyawa pakai nyawa itu jadi kira ndak pakai nyawa berdarah Sekali lagi saya katakan Indonesia merdeka bukan hadiah, tapi perjuangan. Walaupun di dalam merah putih itu tidak ada tulisan. Yang ada hanya dua warna merah dan putih. Dalam kandungannya ada harga diri bangsa, harokat bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa. Ada di dalam merah putih. Kalau itu jatuh, jatuh Indonesia. Loh, naik perang itu ngono. Nek perang bendera Indonesia direbut berarti kah? kalah. Maka disitulah kita menghormat kepada sang merah putih. Gerak. Bukan mitos kan bukan. Kita hormat kepada jati diri, harga diri bangsa ini. Ada yang ada dalam terangkum dalam merah putih tersebut. Bila mana itu sedang dikibarkan, kita malu mestinya para pejuang-pejuang yang menegakkan merah putih. Mengapa? Apakah kita mau menjadi bangsa yang selalu mengecewakan para pejuang-pejuang yang telah menegakkan merah putih ini sehingga menjadi negara kesatuan persatuan Republik Indo? Mestinya akan bangga. kok malah nyalah-nyalah no. Melu di lora, malah ngeruwet ngisi kemerdekaan dhisik opo sing wis dhisikno ku apa ruwet ae manggul bedil urung tahu manggul bambu runcing urung tahu Duh, nasiban wa nasibun mungkin kalau yang dikubur itu masih bisa melihat kita ya masih memang nyatanya beliau dalam kubur hidup lihat kita ini tertawa mungkin lucu lihat-lihat kita itu ya Allah tidak kita mengangkat nama beliau di dalam barzahnya menjadi satu kebanggaan untuk kami bangsa Indonesia pahlawan-pahlawan kami ulama-ulama kami maka ketika ada salah satu uknum yang merendahkan bangsa kami ataupun umpamanya di TV disiarkan yang menjelekkan orang kita, yang dijelekkan orang kita, terkadang sebangsa setanah air, terkadang seagama sebangsa setanah air dengan dukungan kita yang demikian terkadang itu membuat investor akan masuk ke Indonesia itu ragu akhirnya karena apa Indonesia dicap negara koruptor oh kita ikut bangga koruptor ajib akhirnya kita tidak percaya kepada pemerintah akhirnya harus ada batas ini harus ada batasnya yang koruptor tetap koruptor itu hanya berapa gelintir pak Indonesia sewutuh ratusan juta orangnya baik-baik itu berapa gelintir saja jangan jadikan untuk menjatuhkan bangsa Indonesia harusnya mempunyai pendirian begitu cuma malah-malah ngeploi bangsa apa itu modelnya lah ini orang harus tumbuh kan begitu karena apa? Kita tahu perjuangan-perjuangan para beliau-beliau jerih payahnya, susah payahnya sedikit aja lah itu nanti ditafsirkan sendiri dalam wawasan kebangsaan untuk memperkuat saya tersendiri kagum pak para adik-adikku maaf saya tidak mau menyinggung kenyataannya saja Inggris itu di Malaysia jajahannya mungkin ya sekitar 150 tahun kurang lebih lah tidak selama Belanda di Indo di Indonesia. Betul tidak? Ya. Tapi orang sana sebagian itu bahasa Inggrisnya lebih lancar daripada bahasa Melayunya. Kita dari Indonesia datang ke Singapura, datang turun dari pesawat. Where you come from? Indonesia? Yes, Indonesia. Bahasa-bahasa Inggris lebih enak didengarnya. Tapi bahasa Melayunya itu baru dijajah 150 tahun kurang lebih oleh British. Kultur kita sudah berubah, tapi Indonesia 350 tahun. Kita ke pelosok ke kota tahu orang Indonesia yang bah pinter bahasa Londo kurang kena dihitung banget. Sing bisa dihitung sing iso bahasa Belanda. Sehingga terkadang dipanggil ke seliru, Come here, nek bahasa Inggris come here tapi nek bahasa Inggris, bahasa Belanda apa? Kamhir, kurungune, sedih. Oh, gambir tuan. Beda. Ini saya kagum di Indonesia telung atau seket tahun dijajah ning wong dhewe ora katut pinter bahasa Belanda. Itu jati diri bangsa. Allah. Jadi ini kandungan dari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Belum ilmu pengetahuannya. Bagaimana kecepatan buruk Rasulullah bisa melihat barisan unta-unta? Di sini Rasulullah membawa ibroh. Umpamanya kok tanpa itu pun Rasulullah jelas sumbernya yakin, sumbernya ainul yakin, hakul yakin, sumbernya iman. Rasulullah percaya, tapi untuk ibroh, untuk umatnya Bagaimana di dalam Al-Quran disebutkan Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Di tengah-tengahnya ada wa syamsi tajril mustaqarril laha dzalika takdirul azizil alim wal qabaru qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim wa syamsu la yanbaghi laha an tudrikal qamar wa lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق النجم ثاقب إن ingkulun nafsin lama 'alaiha hafid satu astronomi antariksa tapi di tengahnya falyanzurul insanu mimma khuliq khuliqa mimma idafik yakhruju min baini sulbi wa taraib apa hubungannya antariksa astronomi dengan anatomi manusia ini belum sempat tergali banyak setelah di bawahnya yang menghubungkan geologi vulkanologi, kita dah sempat juga wasama idatir raj'i wal ardati sad. Baru satu surah. wasam wa duhaha wal komari idza talaha wasama idatil buruj wal yaumil maut. Rasulullah telah menyaksikan langsung di mana ada rel-relnya wasama iwatorik wa syamsi tajri li mustaqarrillah dzalika takdirul azizil alim karena naik buruk ini Isra tahu persis falak kullun fi falakin yasbahun Rasulullah menyaksikan luar biasa inilah yang dibawa bekal oleh Rasulullah untuk ibroh untuk umat saksi kebenaran Al-Quran luar biasa nah, itu baru situ saja durung tekan solatnya dan macam-macam maka dari itu, dengan adanya peringatan maulid, peringatan maulid ini membuka sejarah, sejarah, sejarah, dan lain-lainnya sampai kepada masalah ilmu anatomi manusia, sampai dunia pertanian, sampai dunia perairan, dan lain sebagainya. Kita belum sempat apa yang diturunkan kepada Rasulullah, masih banyak belum sempat termuat. Coba kita membuka tanah yang banyak, kandungan kapurnya. Kita berapa kali disebut Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Terus la tahudhu sinatu wala naum. Terus lahu ma fis samawati ma fil ar berapa kali disebut. Terima kasih. Huwallazi khalaqas samawati wal ard berapa kali disebut. Apakah itu hanya sebutan dari Allah Ta'ala? Padahal kita disuruh mengetahui apa yang ada. Lahu ma fis samawati wa ma fil Sejauh mana kita menggali dari bumi ini? Coba. Tanah ini kandungan pasirnya sekian, kandungan kapurnya sekian, kandungan besinya sekian kandungan belirangnya sekian, di sini kandungannya demikian dan coba kita kawinkan hasil antar tanah itu sendiri. Mungkin antar tanah dengan tanah kalau kita kawinkan bisa menjadi rabu untuk vaksinasi antibodinya untuk dunia pertanian. Belum sempat. Belum air yang kandungan sungai ini kapurnya kuat, yang sini besinya kuat. Coba kita oplos dua sungai ini. Untuk apa? untuk anti hama menyemprot atau membantu perairan satu drum kita bawa ke sawah ini belum sempat banyak lagi ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran kita masih belum sempat membuka yang ada apa kitabul khilafiyah nanti sebentar lagi antar telulikur sing terawih karus likur rame lagi nanti puasa awal puasa sama Ramadan mana yang dah mendahului dan mana yang carry yo rame lagi nanti habis itu pilpres sebelumnya pilpres milih si A si B si C ayo terus ribut begitu dan begitu Ya harusnya kita harus bisa menghargai aset-aset Indonesia yang ada siapapun beliau nanti yang terpilih kami tidak mau menyebutkan si A si B nya tapi itu adalah aset bangsa Indonesia wajib kita junjung wajib kita hormati Jangan sampai kita menjatuhkan, mencela salah satu dari aset-aset bangsa yang siap untuk menjadi pilpres pimpinan. Masalah hak pilih di tangan panjenengan. Masalah deti karora urusannya Allah Ta'ala. Selesai, serahkan aja. Sing kerjanya gawe mana kerja ngomong rumpi ya tak ya, nanti belum nanti pemilu, belum nanti pilkada, sampai terkadang telulang kiai karo kiai, ustad karo ustad, tokoh karo tokoh, neng-nengan terkadang. La ilaha illallah. Ini kemajuan apa? Inilah negara lain sudah bikin nuklir kendali peralatan pertempuran dan lain sebagainya sampai dunia perobatan dunia medis teknologinya sudah maju dan lain sebagainya. Sampai kita dolarnya, rupiahnya kalah, ekonomi dipegang oleh mereka dan lain sebagainya. Sampai pertaniannya pun kita yang capek, kita yang macul, kita yang rabuk, yang dapat nama orang lain. Sulit. Padahal kita dididik oleh Allah Ta'ala, dididik oleh baginda Nabi Khubul Watan Minal Iman. Cinta tanah, tak air dan bagian dari iman lu kok usahanya ngono? Mau dia akui ini doef atau tidak? Saya mengambil maknawiyahnya benar. Apa sebabnya? Bumi ini singgawi sopo. Puluhan Indonesia pirang-pirang singgawi sopo. Diparingake kanggo bangsa Indonesia sing maringake sopo. Hubul waton minal. lu iku sing dimaksud. yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang ada di kepulauan perkepulauan di Indonesia siapa? Wallah yang memberikan sumber air mata dan lain sebagainya yang ada di bumi pertiwi ini mempunyai palung-palung dan mempunyai tambang-tambang siapa? Wallah di sini maksud hubul watan minal minal iman Nah kita lanjutkan apa yang keluar dari bumi pertiwi ini. Walaupun pisangnya tidak enak. Tapi kita hargai punya kita kok. Sebelum kita menghargai orang lain, milik bangsa lain. Bukankah kami menyepelekan punya hak orang lain. Hormatilah dahulu punya kita. Dua anak orayu. Dua anak orang ganteng. Wis ireng maneh tapi kalau bapaknya bangga mempunyai anak, walaupun tidak cantik, tapi ini anak saya, orang lain sing ngenyek wedi. Wis anake dhewe direngi-rengi. Jangan salahkan kalau ada tetangga melu ngirengi irengi. Karena siapa? Yang memulai kita yang punya anak. Itu satu contoh. Nah hasil karya Bumi Pertiwi ini sama. Kita tidak suka, oke. Okay tapi hargailah ini produk dalam bumi pertiwi. Kita junjung. Insya Allah siap dunia perdagangan apabila kita bisa menghormati hasil karya itu. Insya Allah 10 tahun kita siap Indonesia ekonomi akan lebih maju. Sebab nilainya terangkat, harganya terangkat. Lo kalau kita tidak bisa menghargai, kalau makan pisang punya yang wahyu wayu bangga Makan apel yang punya lain bangga, punya apel Malang. Kayak nasib makan apel Malang. Jangan salahkan orang lain. Coba kita makan apel punya produksi bangga. Pisang dalam negeri bangga. Jambu nih sing kesel kita, namane sing oleh wong liya, jambu bangkok lele, bangkok duren, bangkok. lawain dhewe keduman apa? Keduman gula Jawa nasib nasib gula jo yes iya, iya. Boro-boro saya ana gula Jawa liyane. Ya ana alhamdulillah. Iki nek wis muni gula Jawa dadi gula Arab, lah iya pun. Aduh. Nah, ini ya. Nah, ini satu contoh saja untuk membangkitkan kembali. Aku harap ngomong soal molimo wis akeh kiai sing ngomong. Sekarang masalahnya melenturnya mahabbah kecintaan kita kepada Allah Ta'ala, kepada baginda Nabi SAW, kepada ahli baitnya, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada ulamanya, melenturnya kita, percaya diri kita kepada para pejabat kita, pemerintah kita, negara kita. Melentur, melentur, melentur. Ini sangat mengkhawatirkan. Maka Rasulullah bersabda, ini yang perkara akhirat saja pikirkan wal yatafatun nasfil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepadaku itu yang urusan akhirat saja tergantung sebab Rasulullah SAW kalau cintanya sama Rasulullah menggebu luar biasa tumbuh luar biasa imannya semakin kokoh semakin kuat Tapi bagi oknum, oknum manusia terkadang menafsirkan ini mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Lu nek ngono nek Arab ngancur ke umat Islam khususnya umumnya umat beragama hancurkan dulu kecintaannya umat ini kepada nabinya, kecintaannya kepada nabinya, kepada ulamanya. Baru umat itu bisa dipecah, dipecah belah. Lah Arab ngancur ngancurke bangsa iki kepriye? Jauhkan dulu kepercayaan bangsa ini kepada pemerintahnya, kepada negaranya, kepada TNI-nya, kepada Polri-nya dan jauhkan kepercayaannya kepada kemampuan-kemampuan yang ada dalam bangsa ini engkau nek wis ora percaya karo iku-iku kabeh Indonesia mudah dihancurkan ingat kalau panjenengan sudah tahu hal yang demikian rapatkan jajaran kalian dan kita semuanya jangan memberikan kesempatan seujung rambut pun kepada tokoh-tokoh oknum-oknum maksudnya oknum-oknum yang akan memecah belah bangsa ini sing penting iku ae rapatkan ayo jawab dengan apa yang ada kita punya ilmu kita pengetahuan kita bangsa Indonesia bukan bongso jendel umat Islam Indonesia bongso maju tuh saya wis tinggal nunggu woi ojo berkembang baik mana titik-titik negara berkembang negara berkembang lah kapan woi loh mari kita buahkan untuk menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa kelak di pundak kalian kelak di pundak siapa kalian bukan di pundak bangsa lain saya pribadi tidak akan membanggakan bangsa lain tidak akan mengharapkan bangsa lain sebelum kita memanjakan memaharapkan kalian-kalian ini insya Allah akan menjadi hamba Allah yang siap menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Selanjutnya mangke sapi turute bakal diterusake pun Habib Umar lan Kiai dan Ibu Maulid Nabi buat pilih omongan kulo sedang berkenan mungkin sedikit dok ngatan ngalor ngidul Moga-moga Allah Ta'ala mari manfaat di dunia wa dunia Kurang lebihnya walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biniantil ridho ila wa syafaati rasulillah wa karamati jamil awliya ilah ila hadrati nabil mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ali baitihi wa dhurriyyatihi wa jamil malaikatil muqarrabin sanna hadrati malaikat jibril alaihi salam wa kulafa urrasidin jami ashabin nabi wa ali baitin nabi ila yaumil qiyamah wa nahusun la hadrat imamul mustaidin wa imamul qur'an ladim wa jami sultanil auliya il arifin khususan sultanil auliya itoreko al mu'tabara fi Indonesia wa usanna hadrati jamil auliya ila tis'afiyah di tanah Jawa wa la hadrat sahibul maulid siduturar habib ali al habsi wa usulim wa wa nausan la hadrati sahib al hadil maulid al-habsi habib anis bin alwi bin ali bin al-habsi wa usulihim wa furuhihim wa nausan la hadrati jami wa nausan la hadrati jami al-kuburina min al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i min huwal amwad zid iksanahum ingkana musinan wa ingkana musian fatajawaj an sayyatahum wa Bibarakatil Fatihah Al-Fatihah binatil qabul wa makbul wa sulahi sya'ni zahiran wa batinan bintini wa dunia wal akhirah dafiatan likulli syar jalibatan likulli khair lana wali walidina wali auladina wali babina wa man syekhina ma'allubi wal afiyah wa ala niyati anna Allah yunabiru qulubana wa qawalibana ma'atuqa waludda wa lafafal mauta ala dinil islam bila min hadin al-imtihan bijai sayyidi waladi adlan jamiatan likulli niyatin solihah جامعة لكل نعت صالحة وزادة ومحبة بشرف الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة صلوا على النبي محمد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 أشرف في بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الوراء منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب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 إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعليه السلام عليك سائنا الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء

محمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك لا إله الأنبياء Ramdeya Bangana عبادا لك الشفاعة يا رسول الله يا يا نبي يا نبي يا رسول الله حسن عليك السلام يا رفيق الرسول والصحب الكرام يا أبا الحسن عليك السلام يا رفيق الرسول والصحب الكرام يا رفيق صاحبي الكرام يا أبا الحسن وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله قوي سلطانه الوادح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله تعالى مجده وعد مشانه خلق خلق الحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت سرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان سورة كاملة ظهرت في هيكل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 تجل ينقض بانتصار فضله بالقريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتصرف بوجوده الثقلان وتنتشر في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثوابك فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب يا لقلب سرور فتوالى يا لقلب يا لقلب سرورا فتوالى بحبيب بحبيب حق الآن منوالا بحبيب بحبيب حق الآن منوالا يا قلبي يا قلبي سرور فتوالى